Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hafidin rahimahullah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Inna dina 'inda Allah al-Islam." Sesungguhnya agama yang di ridhoi Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah Islam. Tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala selain agama Islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin barang siapa yang mencari-cari yang menginginkan selain Islam sebagai agama mencari agama selain agama Islam falan yuqbala minhu maka tidak akan pernah diterima darinya wa huwa fil khasirin dan dia nanti di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu kita sebagai kaum muslimin hendaklah bangga sebagai orang yang memeluk dinul Islam di mana dinul Islam adalah agama yang memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki oleh agama-agama yang lain. Walaupun agama tersebut masih orisinil, masih belum berubah-ubah. Artinya, agama Islam ini jauh lebih sempurna dibandingkan agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Agama Islam jauh lebih sempurna dibandingkan agama e, dibandingkan agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan uh, kedatangan beliau dengan nabi-nabi sebelumnya bagaikan sebuah istana, di mana istana itu sangat indah dan elok kecuali ada satu tempat yang belum diletakkan batu batanya. Dan kata Rasulullah, akulah batu bata yang melengkapi kesempurnaan istana tersebut. Para hafidin rahimallahu wa iyyakum, itu dibandingkan dengan agama-agama yang belum dilakukan, belum diubah-ubah oleh penganutnya. Bagaimana dengan yang sekarang ini? Di mana agama Yahud dan Nasrani itu jauh sudah diubah-ubah, muncul kebidaahan-kebidaahan di kalangan umat mereka. Bahkan lebih ironisnya lagi, kaum muslimin malah ikut-ikutan meniru-niru agama-agama sebelum agama-agama uh, Yahud dan agama Nasrani yang merupakan sumber kehinaan, sumber kelemahan kaum muslimin. Para hafidin rahimanallah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat An-Nur ayat 56 yang menunjukkan bahwasanya kaum muslimin itu seharusnya sudah menjadi umat yang jaya dan itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala firman wa'adallahu alladziina aamanu minkum. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman minkum di antara kalian la yastakhlifa eh, wa amilus dan yang beramal soleh orang yang beriman dan yang beramal soleh ya, beriman dan yang beramal soleh. Tentunya beriman atas landasan ilmu dan beramal soleh berdasarkan ilmu, bukan beriman menurut rekayasa ataupun perkiraan dan beramal soleh menurut amalan-amalan rekayasa tidak. Beriman berdasarkan ilmu dan beramal soleh berdasarkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kalian Artinya para ikhwatiddin beriman di sini memang orang-orang yang memang menjauhkan dirinya dari berbagai macam perbuatan-perbuatan syirik. Wa amilu solihat dan yang beramal soleh. Yang beramal soleh berarti beriman saja tidak beramal soleh belum cukup untuk mendapatkan keistimewaan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Apa janji Allah tersebut? yang dijanjikan kepada yang beriman dan yang beramal soleh. Sekali lagi yang beriman dan yang beramal soleh. La yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka pemimpin-pemimpin di atas bumi ini sebagaimana orang-orang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi fadalahum Allah akan memantapkan, memapankan agama yang mereka ridhoi. Walayubadilan nalahum mimba di ba'di amna dan akan merubah, mengubah perasaan takut mereka menjadi perasaan aman. Yang tadinya dia khawatir dengan menegakkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istiqomahnya, maka dia semakin aman dan tentram dengan melaksanakan sunnah tersebut. Syaratnya apa para ikhwatiddin? nani layu yusyrikuna nabi syai'a. Syaratnya pertama, dia menyembah aku dan jangan menserikatkanku. Menyembahku dan jangan menserikatkanku. Kemudian apa lagi? Wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul pun Barang siapa yang kafir setelah itu maka dia termasuk orang yang fasik. Jadi para ikhwatiddin Allah wa iyyakum. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat yang pertama jangan berbuat syirik. Terkadang masalah ataupun perbicaraan tentang masalah syirik seolah-olah sudah satu perkara yang dia yang yang sudah kada kadaluarsa. Bahkan ada juga di antara evon-evon yang uh, kalau ada kajian mengenai tauhid dianggap Allah sudah sudah sejak dulu-dulu kita dengar kajian tauhid. Tauhid melulu begitu dianggap sudah perkara yang ya sudah oke okay lah begitu sudah sudah tahu nah, demikian bahkan merasa bosan dengan kajian-kajian yang berkaitan dengan tauhid para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum ketahuilah kajian tauhid merupakan ciri-ciri dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwah para rasul-rasul terdahulu tidak ada satu rasul pun kecuali mereka berdakwah kepada tauhid Inilah sumber pokok daripada kejayaan umat. Jangan kalian menserikatkanku kalau kalian mau menjadi seorang pemimpin, menjadi pemimpin di atas bumi ini, ya. Kemudian hilang rasa takut di antara kalian, merasa aman, maka pertama sekali harus menjauhkan perbuatan-perbuatan syirik. Apalagi kita sekarang ini, mas fenomena yang kita lihat sekarang ini masalah syirik itu juga sudah suatu perkara yang sudah kabur. Banyak yang kabur tentang masalah syirik, tidak paham tentang syirik. Mereka menganggap kesyirikan yang mereka lakukan dianggap sebagai salah satu daripada dinul Islam. Khurafat-khurafat yang mungkin menjurus kepada kesyirikan dianggap sebagai salah satu daripada uh, syariat Islam. Oleh karena itu kita lihat kan dalam eh, sejarah-sejarah yang ditayang-tayangkan eh, di media-media masa tentang masuknya Islam, ya itu sudah dimasuki sumber-sumber khurafat. Siapa dik yang membawa Islam? Kalau yang dulu terkenal langsung Sunan Kalijaga kan? Sunan Kalijaga. Coba, coba baca buku tentang Sunan Kalijaga. Misalnya, atau Sunan Bonang, sunnah apalagi sunan ampel. Kalau kita lihat isinya itu seperti di dalamnya berbagai macam kesyirikan dan khurafat. Nah, demikian. Seperti Sunan Kalijaga misalnya, ya. Buah kolang-kaling dijadikan emas, kan begitu. Kan ini khurafat. Nah, demikian. Itulah awalnya. Awalnya agama yang dihembuskan kepada masyarakat Islam. Sehingga wajar saja kalau sekarang orang-orang muslim masih doyan dengan yang namanya kesaktian-kesaktian, yang namanya mandra apa kekuatan mandraguna. Itu masih digandrungi oleh kaum muslimin para ikhwatiddin Tidak hanya dari kalangan awam bahkan dari kalangan kiai-kiai juga masih memiliki ilmu-ilmu seperti ini. Nah, demikian para ikhwatiddin. Bagaimana mungkin kaum muslimin bisa terangkat derajatnya kalau toh mereka masih melakukan kesyirikan. Kemudian apalagi para ikhwatiddin? Wa aqimus shalah, menegakkan salat. Jadi tadi jangan menserikatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menegakkan salat berarti menegakkan salat adalah salah satu unsur yang bisa menjayakan kaum muslimin, yang menjadikan kaum muslimin sebagai pemimpin di atas bumi ini. Para hafidin rahimallahu iyyakum, Kalimat wa aqimus shalah, menegakkan salat bukan berarti salat sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, menyebutkan salu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bahkan sangkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan bagaimana kaifiat salat, beliau salat di atas mimbar. Salat di atas mimbar ketika mau ruk sujud, beliau turun dan sujud di atas lantai. Ketika beliau mau setelah bangkit, beliau kembali naik ke atas mimbar. Begitu. Ketika ditanya ya Rasulullah, kenapa kok anda sholat kali ini naik turun mimbar? Ada masalah apa rupanya? Apa kata Rasulullah? Agar kalian mempelajari sholatku. Begitulah Rasulullah menekankan masalah sholat. Solu kamaro muni usuli. Kalau sholatnya kaum muslimin gak beres, bagaimana mungkin dia bisa bisa mendapatkan kejayaan? Nah demikian. Jadi mempelajari masalah keifiat sholat, bagaimana sunnah-sunnah sholat, itu satu perkara yang penting. Walaupun sebagian kaum muslimin kalau dia diajak untuk belajar sholat, dia katakan itu sudah kada luar Sekarang itu masalah politik. Bagaimana cara mendapatkan ini dan itu. Belajar masalah sholat sudah tamat sejak SD, begitu. Apalagi kalau diajak, yuk kita belajar bagaimana sunnah-sunnah wudhu. Wah, wudhu kuno kan begitu. Ah demikian, dianggap tidak intelek orang yang belajar masalah wudhu, tidak intelek orang yang belajar masalah sholat. Nah demikian belajar takbir, di mana naiknya, di mana turunnya, di mana letaknya. Eh, ini sudah kuno, sudah dulu. Dia nggak tahu bahwasanya disitulah letak daripada sumber kejayaan kaum muslimin. Nah, demikian. Kalau dia tidak memperhatikan masalah sholat, bagaimana bisa dia memperhatikan masalah-masalah yang lain? Padahal Allah Subhanahu wa taala juga yang pertama sekali di apa namanya? yang di dihisab sholat juga. Ya, bukan karir dia di tengah-tengah masyarakat para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum. Jadi antum jangan Minder kalau seandainya kemana dek belajar sholat, jangan minder bangga. Kami belajar sholat, bagaimana? Sholat menurut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terkadang kan apa namanya kalau sudah belajar uh, uh, di mana belajarnya di santren, oh, dan jawabannya begitu biasanya. Anaknya di mana belajarnya pak? Di pesantren, oh. Tapi kalau di mana? Oh di di di fakultas luar bah itu dia kan gitu jadi kalau pesantren jawabannya oh gitu aja kenapa masalahnya para evabidin karena dianggap ah gimana nggak prospek itu saja masalahnya padahal kejayaan umat Islam prospeknya dari sini ya dari orang-orang yang seperti ini para evafidin rahimallahu Makanya kalau orang-orang seperti ini sudah terjun ke masalah lain, itu bisa lebih merusak. Bisa lebih merusak. Para hafidin rahimahullah wa iyyakum. Wa aqimus salah, wa atuz zakah wa atiur rasul. Perhatikan. Dia mendirikan salat, tadi sudah disebutkan tidak berbuat syirik. Kemudian menegakkan salat, membayar zakat, wa atiur rasul, mentaati rasul. La'allakum turhamun agar kalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kita rahmat, Disitulah datang kejayaan kaum muslimin. Kaum muslimin itu jaya bukan dikarenakan kekuatannya. Kaum muslimin itu menang di muka bumi Allah Subhanahu wa taala bukan dikarenakan banyaknya ataupun kuantitasnya, bukan. Kalau kita lihat para sahabat terdahulu, apakah kira-kira ini pak, saya tanya tuh ada adik yang di sana. Pernah baca belajar sejarah? Hah? Enggak. Kalau nggak paham pertanyaan. Atau pertanyaan yang salah. Ya. Belajar sejarah, kita lah belajar sejarah kan begitu. Memang sejarahnya kalau para sahabat itu orangnya tinggi besar, gendut ataupun kekar-kekar? Tidak. Atau mereka orangnya kaya-kaya semua? Enggak. Mengapa mereka bisa menggegerkan orang-orang adidaya, negara-negara adidaya pada waktu itu? negara-negara Romawi, negara Romawi keder dengan mendengar Islam akan menyerang mereka. Orang Parsi keder dengan ketika mendengar Islam akan menyerang mereka. Mengapa? Padahal mereka tahu mereka lebih kuat dibandingkan kaum muslimin. Mereka punya persenjataan lebih hebat dibandingkan kaum muslimin. Mengapa mereka takut? Apakah waktu itu kaum muslimin banyak? Enggak juga. Enggak. Kaum muslimin waktu itu kalau masalah fisik biasa-biasa saja. Mereka kaya-kaya enggak juga, enggak kaya. Mungkin kita sekarang ini yang lebih kaya dibandingkan para sahabat dahulu. Para khafidin, rahimahullah iyyakum. Oleh karena itu, untuk mendapatkan keridhaan Allah dan rahmat Allah ini yang harus apa namanya? yang harus kita lakukan. Sehingga dengan adanya rahmat Allah turun kepada kita, Allah ridho kepada kita, maka disitulah akan datang pertolongan. Para khafidin, rahimallahu iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Baqarah Al-Qasas ayat 35. Allah Subhanahu wa taala firman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini kisahnya tentang uh, perjuangan dan dakwahnya rasul-rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah tentang Nabi Harun dan Nabi Musa. Apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Antuma wa manittaba'akuma humul ghalibun. Ya Harun, ya Musa, kalian berdua. Kalian berdua. Wa baakuma dan orang-orang yang mengikuti kalian berdua. Al-ghalibun pasti akan menang. Coba perhatikan. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala kepada pengikut-pengikut Nabi Musa, kepada Nabi Musa dan pengikutnya, "Ya Musa dan Harun, kalian berdua dan orang-orang yang mengikuti kalian berdua pasti akan menang." Yang waktu itu dihadapi adalah orang Fir adalah Firaun yang menguasai kerajaan Mesir yang terkenal peradabannya bahkan sampai sekarang diakui dunia peradabannya. Sampai-sampai produk Mesir waktu itu piramida sampai sekarang dianggap keajaiban dunia. Begitulah hebatnya. Begitulah hebatnya peradaban orang Mesir waktu itu. Di bawah pimpinan Firaun yang mengaku sebagai Tuhan wa an rabbukumul a'la. Dan Bani Israel waktu itu adalah orang-orang yang dianggap budak oleh suku Kibti, ya, sukunya Firaun. Dan inilah yang mengikuti Nabi Musa dan yang mengikuti Nabi Harun. Namun Allah Subhanahu wa taala para hafidin mengatakan kalian ya Musa dan Harun dan orang-orang yang mengikuti kalian berdua pasti akan menang. Pasti akan menang. Kalau dilihat orang budak, ya budak itulah suku yang paling rendah. Kalau dilihat dari suku kasta-kastanya orang-orang uh, apa namanya orang-orang Hindu kan begitu, sudranya yang paling rendah dianggap budak. Namun mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada mereka untuk menang? Perhatikan, wa manittaba'akuma dan orang-orang yang mengikuti kalian berdua. Berarti berarti Bani Israel yang tidak mengikuti Nabi Musa dan Harun tidak akan menang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kamu yang Musa dan Harun pasti akan menang. Kemudian kalau mereka sudah meninggal, dan orang-orang yang mengikuti kalian berdua. Humul kalibun mereka menang. Berarti mereka yang mengikuti sunnah Nabi Musa dan Nabi Harun yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala waktu itu merupakan jaminan kemenangan. Dengan kata lain, kalau mereka menyimpang dari sunnah Nabi Musa dan Nabi Harun, mereka tidak akan menang. Demikian para Efatidin rahimallahu iyyakum. Coba kita lihat bagaimana kebenangan Bani Israel. Apakah perang dengan dengan dengan Firaun menangnya? Hah? Menangnya perang? Enggak. Bagaimana caranya? Mudah saja kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengendaki. Ya, mudah saja. Dengan cara apa? Dengan cara ya dibenamkan Firaun selesai masalahnya. Ya. Disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 127 wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel. dan sempurnalah kalimat Allah yang baik terhadap bani Israel. mengapa bima sobaru karena mereka sabar mereka sabar di atas sunnah Nabi Musa dan Nabi Harun sabar para ekafidin rahimahullah wa iyyakum kalau tidak demikian maka mereka tidak akan mampu menghadapi Fir'aun. Jelas mereka bukan memiliki apa-apa. Mereka tidak punya apa-apa, tidak punya senjata dan lain-lainnya. Namun Allah lah yang menolong mereka. Para hafidin, rahimallahu iyyakum. Dalam surat Al-Imran ayat 55, Allah Subhanahu wa taala firman, "In qala Allah ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين Berkata Allah ya Isa Sesungguhnya aku mewafatkan kamu dan mengangkatmu kepadaku Dan mensucikanmu dari orang-orang yang kafir Kemudian Waja'ilul ladina taba'uka fawqal ladina kafaru Dan Aku akan jadikan orang-orang yang mengikuti, yang mengikuti kamu kamu ini siapa? Nabi Isa, ya. Aku sucikan kamu dari orang-orang kafir dan aku jadikan orang-orang yang mengikuti kamu berarti mereka mengikuti sunnah Nabi Isa, mengikuti Nabi Isa. Orang-orang yang mengikuti kamu ladina kafaru senantiasa berada di atas orang-orang yang kafir. Artinya yang kafir kepada Nabi Isa di atas di sini artinya bukan mereka tinggal di apartemen yang bagian kafir di bawah mereka tingkat atas enggak. Di atas di sini mereka senantiasa dapat memenangkan. Senantiasa berada di atas di atas orang-orang yang kafir, jaya di atas orang kafir para yang ikhwatiddin. Rahimallahu wa iyyakum. Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru dan akan aku jadikan orang-orang yang mengikuti kamu senantiasa berada di atas orang-orang yang kafir ila yaumil kiamat sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Kemudian para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Kita lihat Ibnu Qayyim rahimahullah mengomentari masalah ini dalam kitabnya Ighathatul Luqman. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah Kata beliau Falamma kana lin nasara nasibun ma min ittiba'ihi kanu faqal yahud ila yaumil qiyamah. Ketika Nabi, ketika orang-orang Nasrani memiliki jatah kemenangan karena <clears throat> yaitu dengan mengikuti Nabi Isa. Kanu faqal ladina, kanu faqal kanu faqal yahud ila yaumil qiyamah. Mereka berada di atas orang-orang Yahud hingga hari kiamat. Walamma kana muslimun atba'u lahu minan nasara. Ketika kaum muslimin mengikuti sunnah rasulnya, lebih mengikuti sunnah rasulnya dibandingkan orang-orang Nasrani, kanu faqan nasara ila yaumil qiyamah. Berarti mereka akan senantiasa berada di atas orang-orang Nasrani hingga hari kiamat. Bapak perhatikan syarat kemenangan. Ketika orang-orang Nasrani mengikuti sunnahnya Nabi Isa alaihi salam, <clears throat> maka Allah memberi jaminan, <clears throat> Allah memberi dia mereka jaminan senantiasa berada di atas orang-orang yang kafir sampai hari kiamat. Syaratnya apa? Mengikuti sunnah orang Nasrani. Karena apa? Orang Yahudi mulai meninggalkan sunnah-sunnah Rasul mereka. Demikian juga ketika kaum muslimin mengikuti sunnah Nabi mereka, <clears throat> Di tengah orang-orang Nasrani yang sudah menjauhi sunnah Nabi mereka. Bahkan membuat bid'ah-bid'ah yang menyebabkan mereka kubur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sebagaimana firman Allah dalam surat Taubah, "Wa qalatil yahud Uzair ibn Allah." Orang Yahud mengatakan Uzair anaknya Allah. Wa qalatil nasara al-masih ibn Allah. Orang Nasrani mengatakan Masih anaknya Allah. Mereka berani mengatakan ini bukan dikarenakan mereka benci kepada Allah, namun sangat bisa karena saking sayangnya kepada Allah, mereka nisbatkan Allah itu punya anak. Sayangnya salah. Jadi muncul kebidaan kebidahan Kasih sayang yang dicurahkan tidak sesuai dengan sunnah mereka. Sehingga apa? Yang muncul kesyirikan bukan kasih sayang. Yang feedbacknya dari Allah bukan kasih sayang tapi malah kemurkaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardh." Watakhirul jibala apa? Hadda. Ya. Hampir saja. Hampir saja takadus samawati wal ard. Hampir saja langit terbelah. Langit runtuh. Bumi terbelah. Gunung hancur. Kenapa? Anda aulir rahmani walada. Karena mereka mengatakan Allah itu punya anak. Masalah yang sangat vital. Bukan masalah yang main-main ini. Para hafidin iyyakum. Mereka sudah meninggalkan agama mereka. Kau muslimin, kalau mereka meninggalkan agama mereka, meninggalkan sunnah-sunnah Nabi mereka, jangan harap mereka bisa memenangkan berhadapan menang berhadapan dengan orang-orang non-muslim para hafidin rahimallahu iyyakum. Kemenangan kaum muslimin ketika mereka mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang non-muslim sekarang terutama orang-orang ahli kitab, mereka tidak lagi memiliki agama sebagaimana yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa alaihi wassalam. Kemudian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. <clears throat> Ibnu Qayyim berkomentar dalam kitabnya Al-Fawaid. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Tallahi demi Allah Perhatikan, ini menunjukkan Ibnu Qayyim ingin menegaskan permasalahan. Karena orang Arab kalau ingin menegaskan satu permasalahan dia pakai sumpah. Demi Allah, walaupun nggak diminta. Makanya dalam kitab Fatul Majid disebutkan e, boleh bersumpah walaupun nggak diminta untuk menekankan permasalahan, ya, untuk menekankan satu permasalahan. Demikian juga Ibnu Qayyim untuk menekankan, mengambil ataupun me, me, menarik perhatian si pendengar, dia ucapkan pertama yaitu demi Allah. Oh, berarti ini masalahnya yang akan disebutkan bukan main-main. Ya. Kalau antum saya katakan demi Allah, tidur. Berarti masih main-main kan begitu. Demi Allah kata Ibnu Qayyim. Ma ada ala ma ada alaikal adu illa ba'da an tawalla ankal wali. Demi Allah, tidaklah tidaklah musuh-musuh itu mampu mengalahkan kamu kecuali setelah walimu itu pergi. Walimu ini maksudnya Allah. Kecuali setelah Allah itu tidak lagi menolong kamu. wa ma wala Fala tadunnu anna syaitan ghalaba. Jangan kalian kira setan itu kuat. Jangan kalian kira memang setan itu yang menang. Tetapi walakin al-hafid a'rad. Tapi si penjaga sudah berpaling. Artinya Allah tidak lagi memberi pertolongan. Jadi para ikhwasiddin, rahimanallahu wa iyyakum. Kalau kita lihat orang-orang kufar hebat kan begitu, senjatanya hebat. Demikian juga uh, kaum muslimin dilihat semakin lama semakin lemah. Apalagi kalau kita lihat di berita-berita yang ada di bombardir lah, yang ada dibunuh lah. Begitu. Yang ya. yang yang yang ini kisahnya bukan kisah yang baru pertama kali. Sudah terjadi berulang-ulang. Kalau yang kemarin dibombardir misalnya hanya 300 atau 400 orang. Pada pada waktu diserang eh, penyerangan tentara Tatar ke Baghdad ya yang waktu itu eh, apa namanya ibu kota daulah Islamiyah tentara Tatar ini membunuh seluruh kaum muslimin waktu itu satu hari lebih sejuta orang. Ya, kalau yang kemarin belum ada apa-apanya. Sejuta orang mati lebih dalam satu hari. Dikarenakan pengkhianatan Ibnu Alqam, orang Syiah. Para iyyakum. Bukan karena orang-orang kafir itu yang kuat, bukan. Bukan dikarenakan orang-orang Yahudi, orang Nasrani hebat, punya senjata tanggi, bukan. Bukan karena itu. Ya. Namun karena apa? Namun karena si penjaga kaum muslimin, walinya orang muslim, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menolong, sudah berpaling dari kita. Makanya para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum untuk menggapai kembali pertolongan Allah, untuk menggapai kembali keriduan Allah, tidak ada jalan lain selain menegakkan kembali sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu caranya. Para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum. Kita lanjutkan. <clears throat> ya. Bagaimana kisah-kisah yang terdahulu yang menyebutkan bagaimana kelompok yang sedikit mampu mengalahkan kelompok yang banyak. Begitu. Bukan dikarenakan kehebatan mereka, bukan dikarenakan kelompok kecil ini kelompok yang apa namanya memiliki tubuh yang kekar-kekar enggak, mereka juga sama seperti yang lain. Contohnya saja para hafidin <clears throat> sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala soal Baqarah ayat 249 tentang kisah Talut Di mana ketika Paulus membawa pasukan, bala tenteranya untuk menyerang siapa? Jalut. Waktu itu mereka banyak. Jumlah pasukan, personil pasukannya Paulus itu beramai sekali. Namun Paulus tahu ini bukan apa namanya modal untuk meraih kemenangan. Kemudian dia cek pasukannya dan memberikan satu perintah ya memberikan satu perintah falamma fasalatil talut bil fasalat talut bil junudi ketika talut memeriksa pasukannya apa katanya <clears throat> dia menyampaikan satu perintah Allah sebagai penfleksi orang-orang yang layak untuk diajak jihad. Innallaha e, falamma fathalah talut bil junudi qala innallaha mubtaliikum binaharin Allah menguji kalian dengan sungai. Innallaha mubtalikum binaharin. Faman syariba minhu falaysa minni. Barang siapa yang minum air sungai tersebut tidak termasuk pasukanku, artinya dia keluar dari pasukanku. Fala uh, illa uh, faman lam yat'amu fa innahu minni. Yang tidak minum dialah termasuk pasukanku illa man ightarafa ghurfatan biyadih kecuali mereka yang minum hanya seteguk dua teguk itu bolehlah begitu ya jadi kita lihat disitulah Tolut memberikan filter menseleksi mana pasukan yang layak untuk diajak bertempur karena kalau rame-rame saja menyomak menyomak pasukan ya ini tidak akan buat menang kita penting tuh menang, begitu. Dan menang ini hanya dibawa oleh orang-orang yang bertakwa. Makanya diuji siapa yang taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya bagaimana? Satu saja. Yang minum nggak termasuk. Yang nggak minum dia yang termasuk itu saja. Nggak banyak-banyak kali. Nggak harus post up 70 kali, lari 30 kali. Enggak. Lari 30 kali keliling Medan. Enggak. Enggak seperti itu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, keteguhan mereka dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang minum jangan ikut, yang nggak minum silahkan ikut kecuali yang teguh dua teguh Dan ternyata banyak yang minum. banyak yang minum. Ketika mereka sudah kekenyangan minum, apa katanya? Qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudiha. Enggak sanggup lah kita tolong jalu Begitu. Muncul apa namanya? muncul perasaan hina. Kenapa? Dari awal dia sudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka itu orang-orang hina dan akan menganggap dirinya hina di hadapan orang-orang kafir. Caranya dengan cara mengkonsumsi cara pemikiran mereka. Kenapa tidak lagi mengindahkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. Ha, enggak bisa kita hadapi. Pasukan enggak bisa kita hadapi pasukan Jalut. Hilang semangat. Karena apa? Gara-gara melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tadi kelompok yang ternyata terfleksi hanya sedikit ya, mereka tetap teguh, mereka tetap tegar menghadapi tentara Jalut waktu itu. Apa kata Talut? Kam min fi'atin qalilatin Ghalabat fi'atan kathiratan bi'idnillah. Berapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Artinya memang Allah yang memberi kemenangan, bukan karena hebat enggak. Jadi dengan melaksanakan perintah Allah itulah Allah menjadi ridho dan menurunkan kemenangan begitu. Itu sumber kekuatan kaum muslimin para ikhwatiddin, rahimahullah wa iyyakum. Jadi ya para pemimpin, rahimallahu wa iyyakum untuk meraih kejayaan kaum muslimin tidak ada cara lain selain kita tegakkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentunya di, pada diri kita lah kan begitu. Ya makanya konsep konsep apa namanya konsep tasfiyah dan tarbiyah dalam Islam itu sudah ada, sudah ada step-stepnya sudah ada jenjang-jenjangnya. Yang pertama yaitu ku angkusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini yang paling penting para ekosidin. Berapa banyak kita lihat keluarga-keluarga kaum muslimin, bahkan keluarga-keluarga yang katanya bermanat salafi, Tidak beres ternyata. Ya. Ternyata tidak beres. Terjadi pertengkaran yang seben, yang tidak wajar, terjadi kekerasan rumah tangga, suami tidak harmonis dengan istrinya, istri membangkang suaminya, padahal di pintu rumahnya ada tertempel ayat Salafi. <laughs> Demikian para hafidin rahimallahu iyyakum. Apa yang harus diselamatkan? Selamatkan dirimu dulu, bereskan dirimu, kemudian keluargamu, istri-istrimu, anak-anakmu ini bereskan semua. Karena para Evasidin ya nggak akan mungkin akan terwujud negara yang makmur, negara yang diridho oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dimulai dari diri kita masing-masing. Makanya satu perkataan ulama yang sangat masyhur, aqimuddin finufusikum, Tegakkan agama pada diri kalian. Tukamu fi ardikum, pasti akan berdiri di bumi kalian, di negara kalian. Itu pasti. Karena negara itu kan terdiri dari dari masyarakat. Masyarakat terdiri dari keluarga. Keluarga dari terdiri dari individu-individu. Makanya seorang suami merupakan pemimpin yang sangat berperan penting dalam dalam apa? Dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, dalam memperbaiki negara, kalau sekarang kita lihat, kita menerapkan hukum Islam di Indonesia, tidak akan mungkin bisa. Karena apa? Saya yakin yang pertama sekali yang tidak suka dengan hukum Islam adalah orang Islam sendiri. Begitu. Ya. Kalau seandainya ada hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, semua kaum muslimin wajib sholat. Kalau nggak dicambuk, saya yakin orang Islam akan protes. saya yakin itu. Iya. Walaupun dia tahu sholat wajib, nggak bisa lah, kan kita bebas tidak sholat nggak urusan apa? Kenapa harus buat peraturan? Pada masalah sholat yang sudah sepakat para ulama itu wajib. Apalagi kalau semua muslimah harus pakai jilbab, wah itu lebih repot lagi. Ya. Sedangkan diluncurkannya undang-undang porno aksi dan pornografi yang juga nggak jelas, kan begitu itu pun sudah banyak protes. Kalau yang protes orang-orang awam itu masih mendingan, yang protes ini kiai-kiai, ademikian ah, demikian belum sanggup para ikhwatiddin rahimallahu Makanya kalau kita nggak sanggup mendirikan Islam di negara, kita kan punya negara. Negara kita di rumah kita, diri kita ini negara kita. Kita mau sholat nggak akan ada yang bisa melarang. Alhamdulillah pemerintah juga masih memperkenankan kita, membolehkan kita sholat, memperkenankan kita sholat jamaah, sholat Jumat, apalagi kurangnya. ademikian ah, demikian. Kita punya negara masing-masing. Dan kita juga sebagai pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Masing-masing kalian pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Ada yang memimpin negaranya sendiri yaitu dirinya. Ada yang sudah berumah tangga berarti kepemimpinannya di bawah di bawahnya ada istri dan anak-anaknya. Berarti tanggung jawabnya semakin semakin besar. Itu negara dia. Nah, demikian. Kalau dia nggak sanggup mendirikan negara, di apa namanya di di, di, di, di negara dia ya di tanah air dia toh dia tidak akan ditanyakan masalah itu yang dia tanya yang akan dimintai pertanggungjawaban dia apa negara yang dia pimpin yaitu rumah tangganya nah, demikian jadi kalau ada para istri yang tidak pakai jilbab kan begitu ah ditanya suami nanti di hari kiamat kamu kenapa apa namanya nggak nggak nyuruh mau pakai jilbab misalnya nggak suruh mau pakai aurat ya Allah bandel sih orangnya nah alhamdulillah kalau terima kalau nggak terima gimana ah demikian para fafidin Allah iya sekarang kan ada model jilbab baru dalam sih tapi ada robeknya samping dengan belakang nah, begitu ah demikian para fafidin itu tanggung jawab para suami namun bukan berarti Islam itu menyuruh untuk main sikut, main terjang, main pukul enggak. Enggak seperti itu. Makanya para ikhwatiddin, Islam itu komplit. Ya, tarbiyah dari mulai awal, dari mulai diri, dari mulai anak sejak dini terhadap istri itu sudah ada tarbiyahnya. Kita aja yang nggak mau baca. Kita aja nggak menuntut ilmu. Ya. Ngaji seminggu sekali itu pun pakai acara ngantuk. Kadang-kadang kan seperti itu. Udah ngaji seminggu sekali, itu pakai acara ngantuk lagi. Begitu inalhamdulillah. Meleknya ketika tanya jawab saja. Nah demikian para hafidin. Kan sayang. Masa di rumah dari rumah? Memang sih niatnya nggak tidur di, di kan begitu. Kalau ada yang saya niatnya tidur nanti di salin Itu udah marah sekali lah. Ya. Nah demikian, usahakan para hafidin karena dengan ilmu itulah kita bisa berhasil. Ikhwafidin rahimunallahu wa iyyakum. Ya. Kita lihat beberapa contoh. Kita lihat beberapa contoh bagaimana para sahabat membawa agama Islam ini ke puncak kejayaan. Para sahabat merupakan alumni-alumni universitasnya yang langsung diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Madrasah-madrasah tarbiyah yang langsung dididik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, wajar saja kalau mereka merupakan generasi terbaik secara mutlak. Para sahabat adalah generasi terbaik di muka bumi ini dibandingkan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nasib korni sebaik-baik manusia itu adalah generasiku." Berarti yang namanya manusia kan mulai dari Nabi Adam sampai nanti di hari kiamat. Generasi terbaik adalah generasiku kata Rasulullah, yaitu generasi para sahabat tentunya selain Nabi dan Rasul ya, selain Nabi dan Rasul. Para sahabatlah generasi terbaik. Semalladina yalunahum, semalladina yalunahum. Kemudian setelah mereka dan kemudian setelah mereka. Oleh karena itu kita harus ambil contoh dari mereka bagaimana cara sahabat para sahabat membawa Islam ini eh, pada kejayaan Islam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga pernah memberikan nasihatnya ya kepada murid-muridnya. Kata beliau, "Maka minkum mustannan falastanna biman qad mata." Barang siapa yang mau mengambil sunnah, maka ambillah sunnah dari orang-orang yang sudah sudah meninggal, sudah uh, sudah wafat. Siapa mereka? Eh, fa innal hayya la tu'man fitnah. Karena kalau kita ambil sunnah itu dari orang-orang yang masih hidup, itu nggak aman dari fitnah. Artinya sudah banyak terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang lain. Ambil langsung dari sahabat para ekafidin, rahimallahu iyyakum. Hanya saja untuk mengetahui dari sahabat ini kan nggak bisa kita dengan masuk ke lambu tiba-tiba sudah datang sahabat, nggak bisa. Begitu. Karena para ulama-ulama kita juga mengetahui sirah sahabat, hadis-hadis Rasulullah dengan cara menuntut ilmu. Ya, Gak ada dalam Islam itu ilmu laduni. Dengan zikir sekian tiba-tiba alim. Enggak bisa, enggak ada. Tidak pernah sejarahnya orang alim dengan cara masuk ke lambung. Tidak pernah sejarahnya orang alim itu dengan cara tidur, dengan cara zikir sekian, sekian, sekian enggak. Ya. Makanya dalam satu syair Arab ada dikatakan, "Laukana ala ilmu yudraku bil muna, lama yabakol fil ar fil barri fil ardi bari bariyatul jahiliyah." Kalau seandainya ilmu itu didapati dengan bisa didapat dengan cara menghayal-hayal, tentu tidak akan ada lagi di muka bumi ini orang yang bodoh. Misalnya antum kepingin jadi Albani, menghayal. Begitu keluar dari rumah, Albani. Ada sana, ada sana kan begitu. Tidak nah, akan mungkin. Ya. Makanya ilmu itu didapati dengan dengan susah para Fabiddin. Ilmu itu didapat dengan susah. Ketika antum ngantuk misal dalam taklim, tahan, tahan Tahan. Tahan, jangan dibiarkan. Ah, sudahlah. Gimana lah? Janganlah. Ah, demikian. Pertahankan. Ya, pertahankan. Pergi keluar. Bagaimana begitu? Kalau bisa keliling-keliling masjid ini, supaya ada ngantuk sambil dengar begitu. Untuk mempertahankan ini karena ya mau kita itu mau mendapatkan ilmu para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum. Ya. Siapa mereka yang sudah mati? Yang sudah meninggal ulai ka ashaban nabiyikum. Mereka itulah sahabat-sahabat nabi kalian. Kanu abarruhum kuluban. Ya, mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Wa a'maqu ilman dan yang paling dalam ilmunya. Tidak ada yang bisa mengalahi ilmu para sahabat. Kalau sahabat dahulu tidak membahas, maka kita jangan jangan coba-coba membahas mereka diam bukan mereka tidak tahu, bukan. Ya. Para sahabat itu diam bukan karena mereka tidak tahu, karena memang sunnah itu tuh nggak usah dibicarakan. Kalau sekarang kan banyak yang apa namanya eh, masalah-masalah yang dibicarakan, padahal sudah disepakati nggak perlu dibicarakan, karena sudah jelas masalahnya. Nah, demikian ya para imam binti rahimallahu iyyakum. Ini contohnya seperti perdebatan antara Imam Ahmad bin Hambal dengan Ahmad juga, Ibnu Abi Duat, tentang masalah Quran itu makhluk. Waktu itu Imam Ahmad mempertahankan akidah ini sampai di penjara khalifah waktu itu. Akhirnya di, dikeluarkan dan di, diajak berdebat dialog dengan Ahmad bin Abi Duat ini orang Mu'tazilah. Karena dia yang Ahmad sama-sama Ahmad. Yang Ahmad bin Abi Duat ini orang Mu'tazilah, sementara Imam Ahmad bin Hanbal Sunnah. Begitu. Di, di, di, di, dipertemukan dialog jadi kata Imam Ahmad, saya yang bertanya. Kamu katakan Quran itu makhluk. Nah, sekarang siapakah? Adakah Rasulullah pernah mendakwakannya? Enggak. Abu Bakar? Enggak katanya. Kemudian Umar? Enggak juga. Kemudian siapa lagi? Utsman? Enggak juga. Ali bin Abi Thalib juga enggak. Apa kata Imam Ahmad? Kalau seandainya Quran itu makhluk, tidak pernah diucapkan Rasulullah, tidak pernah diucapkan para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib atau sahabat-sahabat yang lain. Berarti ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin mereka tahu, mungkin mereka tahu, namun mereka diam saja, tidak pernah bahas masalah itu. Atau mungkin mereka yang nggak tahu, kalian tahu. Kan nggak ada yang lain. Kan mereka nggak ada bicara kan? Rasulullah nggak pernah mengatakan kepada makhluk. Sahabat juga nggak pernah. Satu orang pun nggak ada. Berarti kan kalau tidak pernah dibahas, dua hanya dua kemungkinan. Mereka tahu, namun mereka diam saja, atau mereka nggak tahu, tapi kalian yang tahu. Nah, kalau mereka tahu, kemudian mereka diam saja, berarti kamu juga harus ikuti mereka dong. Iya. Juga diam. Atau kamu anggap mereka nggak tahu, kamu yang tahu. Hebat sekali, Rasulullah nggak tahu, dia yang tahu. Makanya waktu itu Khalifah karena melihat argumen Imam Ahmad langsung ketawa ke mulut. lagi mau dibilang? Nah, demikian. Kan sekarang banyak orang-orang intelektual ini apa namanya yang apa membahas sesuatu yang seolah-olah sahabat dulu nggak tahu begitu. Nah, demikian para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum. Oleh karena itu kita lihat bagaimana para sahabat dalam memegang sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pertama yaitu kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kisah Abu Bakar ini dimana ketika uh, awal diangkatnya beliau menjadi khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama yaitu masalah pengiriman pasukan Usamah bin Zaid. Kisah ini tercantum dalam kitab Al-Awasim min Al-Qawasim yang ditulis oleh Ibnu Al-Arabi. Ibnu Al-Arabi pakai alif lam, bukan Ibnu Arabi. Kalau Ibnu Arabi ini orang sufi yang sudah dikafirkan oleh para ulama. ibnu al Arabi pakai alif lam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, apa kata Abi Hurairah? Wallahi alladzi la ilaha illahu demi Allah Tiada ilah yang berhak kecuali hanya dia. Laula Abu Bakrin ustukhlifa ma ubidallah. Seandainya bukan Abu Bakar yang diangkat khalifah setelah beliau, niscaya Allah tidak akan lagi disembah. Summa qala asaniyah, kemudian Abu Hurairah mengucapkan kedua dan ketiga dan seterusnya. Faqila lahu, dikatakan kepada Abu Hurairah, "Mas, ya Abu Hurairah, kok begitu ya Abu Hurairah?" Mengapa kalau seandainya yang diangkat itu Umar, Allah nggak disembah lagi. Mengapa harus Abu Bakar? Mah ya Abu Hurairah. Kok begitu ya Abu Hurairah? Fakal kata Abu Hurairah, Inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajah Usamata ibnu Zaid fi tabi'iniyat ila Syam. Karena kisahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengirim pasukan sebanyak 700 personil di bawah pimpinan Usamah bin Zaid ke Syam. Syam ini tempat e, negara Romawi, negara adidaya waktu itu. Jadi di untuk menyerang negeri Syam yang nggak mau masuk Islam dan nggak mau juga bayar bayar peti jizyah. Falamma nazala bibi Hasabin qubila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di daerah di Hasabin ini pasukan ini dalam, dalam rangka menuju ke sana di tengah jalan di tempat yang bernama di Khashabin Rasulullah wafat. Nah, berhentilah di situ pasukan. Diangkatlah Abu Bakar. Fartadda fartaddatil Arab haulal Madinah. Dan akhirnya orang-orang Arab yang ada di sekitar Madinah murtad. Kemudian Fajtama ilai ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat hal ini, para sahabat berkumpul menghadap Abu Bakar radhiyallahu anhu yang waktu itu sudah menjadi khalifah. Mereka berkata, "Faqalu ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, rudda haula." Ya Abu Bakar, kembalikan pasukan, jangan lagi di, di, di diarahkan ke negeri Sam. Pulangkan pasukan. Ya, pulangkan pasukan, tarik pasukan yang ada di yang ada di Hasab yang tadinya diarahkan ke Syam. Tarik. Mengapa demikian? Tuwajjiha tuwajjiha tuwajjihu haula tuwajjiha haula ila Rum wa qad irtadda al-Arab hal Madinah. Bagaimana kamu mengutus pasukan tetap mengutus pasukan ke Syam jauh di sana sementara orang-orang Arab yang ada di sekitar Madinah ini murtad. Kan bahaya. Jadi artinya para ikhwatiddin, misalnya di sinilah nih di, di Sabil Mukmin ini kira-kira markas Islam begitu. Orang kafir di Kampung Lalang sana. Sudah. Begitu pemimpinnya meninggal, eh daerah-daerah sekitar-sekitar sini udah pada murtad semua. Kan berbahaya situasi seperti ini. Sebab dalam apa namanya? Dalam peperangan kalau ibu kota sudah diambil berarti dianggap negara sudah dikuasai. Begitu. Jadi para sahabat ngapain disuruh jauh-jauh? Dekat-dekat sini aja masih banyak orang yang murtad. Mereka murtad. Artinya bereskan dulu yang dekat-dekat ini. Berbahaya ini kalau mereka ngumpul kemudian menyerang kaum muslimin. Wah berbahaya. Nah, demikian mereka fitnah. Kan masuk akal. Ya. Masuk akal. Ya kita saja kalau ada musuh di samping kiri, pasti kita cari-cari musuh di ujung sana. Yang yang yang ada di samping kita dibereskan dulu kan begitu. Masuk akal. Nah, demikian. Itulah ekstirah ataupun uh, Eh, pendapat para sahabat yang lainnya. Yang lainnya kecuali Abu Bakar. Semua sahabat berpendapat demikian. Yang senior-senior Abu Bakar, uh, Umar, Utsman semuanya. Nah, demikian. Apa kata Abu Bakar? Fakola. perhatikan bagaimana Abu Bakar berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW yang membawa kejayaan kaum muslimin waktu itu. Fakol, walladhi la ilaha ghairuh. Demi zat yang tiada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Lau jarratil kilab bi arjuli azwaji Rasulullah sallam mardatul jaisha. Jaisan wajjahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala halaltu liwa liwa'a aqadahu Rasulullah sallallahu Demi Allah walaupun anjing-anjing berkeliaran di kaki-kaki istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka aku tidak akan pernah memulangkan kembali pasukan yang pernah dikirim Rasulullah sallallahu alaihi Aku tidak akan pernah turunkan panji yang dikibarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar bertekad. Kenapa? Ini Rasulullah, ketetapan Rasulullah masalahnya. Bukan ketetapan sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah sudah menetapkan. Begitu. Dengan logika bisa kita ketetapan Rasulullah bisa kita batalkan. Ah, begitu. Sampai-sampai untuk meyakinkan demi Allah pakai demi Allah lagi. Untuk menguatkan lagi, walaupun anjing-anjing berkeliaran sampai di kaki-kaki, istri Rasulullah tidak akan pernah aku kembalikan, aku pulangkan pasukan yang pernah dikirim oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah keteguhan Abu Bakar. Nah ini bakal habis kan begitu. Sibuk perang jauh-jauh di sini nanti gimana? Di mana kekuatan yang di sini, keamanan yang di Madinah? Kemudian Fawajjaha Usama. Akhirnya Abu Bakar tetap bersikeras untuk uh, melanjutkan uh, apa namanya melanjutkan pasukan yang telah ditetapkan oleh Abu uh, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala ya la yamurru biqabilin yuriduna al-irtidad illa qalu laula anna li haula'i quwwatan laula li anna li haula'i quwwatun ma kharaja mithlu haula'i min indihim. Setiap kali pasukan ini melintasi kabilah-kabilah yang mau murtad, mereka berkata, ya mereka berkomentari, kalau mereka itu nggak kuat, mana mungkin mereka tetap bersikukuh mau menyerang Syam. Namun mereka berhati-hati bertindak, murtad mau mau keluar dari Islam, mereka hati-hati. Ya, Pasti mereka punya kekuatan. Oleh karena itu jangan serang dulu. Jadi bagaimana? Nah, apa kata mereka? Walakin nada'ahum hatta yalqu rum. Biarkan. Kita biarkan dulu. Sampai mereka perang dengan Rum. Jadi mereka lihat situasi yang terbaik untuk menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah. Mereka ingin murtad ini. Nanti kita lihat dulu. Mereka ini kan berani nyerang karena mereka memiliki kekuatan. Begitu. Kalau kita nyerang, habis kita. Begitu. Kalau begitu bagaimana? Kita lihat saja nanti. Mereka menyerang Rom bagaimana hasilnya. Begitu. Artinya kalau kalah ah, baru kan tinggal enak ini. Ya, tinggal enak mengepung Madinah. Ah demikian. Falaqar Rum fahazamuhum wa qataluhum wa raja'u salimin. Akhirnya kaum muslimin tetap menyerang menyerang Syam, Romawi waktu itu dan mampu mengalahkan mereka dan pulang dengan selamat. Kemudian Fasabatu alal Islam. Maka orang-orang Arab yang tadi yang mau murtad akhirnya nggak jadi murtad. Kenapa? Takut. Nah, demikian. Coba perhatikan, ternyata logikanya sahabat waktu itu, ya, logikanya sahabat tidak membawa kejayaan. Kalau seandainya ditarik bagaimana? Pasukannya ditarik ke Madinah, lantas membereskan yang murtad-murtad ini. Begitu. Belum tentu mendapatkan kemenangan. Kenapa? Pertama sudah tidak mengindahkan sunnah Rasulullah saw. Yang Romawi juga tidak jadi diserang. Ternyata dengan berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW, Romawi takluk orang-orang yang Arab yang ingin murtad di sekitar Madinah juga akhirnya gak jadi keluar Islam, gak jadi murtad. Demikian, kan di luar logika. Nah demikian para ikhwatiddin, rahimanallahu wa iyyakum. Itulah maka dikatakan oleh Abu Hurairah, seandainya bukan Abu Bakar yang jadikan khalifah, niscaya Allah tidak akan disembah lagi. Nah, demikian. Dengan teguhnya Abu Bakar berpegang dengan sunnah, itu membawa kejayaan kaum muslimin. Kemudian para ikhwatiddin rahimahullah wa iyyakum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Pada satu malam Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Dhar, berkata Abu Dhar, ya Abu Dhar, Qultu labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Ya ya Rasulullah. Qala al-aktsarun hum aqal uh, eh, al-aktsarun hum al-aqallun illa man qala kada wa kada. Mereka yang banyak kata Rasulullah, mereka adalah uh, hum al-aqallun, mereka adalah sedikit kecuali yang mengatakan ini dan itu. Faqala beliau berkata kepadaku. Ya. Beliau berkata kepadaku dan mulai berita kembali. Atau break dulu? Oh iya iya ya, mau yang keliling-keliling masjid silakan. Saya kasihkan waktu 5 menit. Nah, demikian. Enggak, enggak, enggak. Itu malah buat tambah-tambah gelisah. Simpan dulu. Itu buat tambah gelisah itu. Nanti masing-masing begini semua. Lalu begitu, oper-operan. Jadi, berkata Abu Dzar, perhatikan ya, berkata Abu Dzar. Maka anaka La tabroh ya Abu Dar hatta arji. Ya Abu Dar, kamu tetap di sini. Jangan kemana-mana sampai aku pulang. Itu nasihat Rasulullah kepada Abu Dar. Intinya jangan kemana-mana sampai aku kembali. Itulah nasihatnya. Kemudian pantalaqa hatta ghaba anni fasami'tu sautan fa khashitu ay yakuna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun pergi hingga tidak terlihat olehku. Kemudian aku mendengar suara gaduh dari tempat perginya Rasulullah. Sehingga aku rasa khawatir. Begitu. Fa'aradtu an haba. Aku ingin menyusul Rasulullah. dasar dzakartu qawla Rasulullah sallam. Thumma dzakartu qawla Rasulillah sallallahu sallam. La tabrah. Namun aku teringat. Sabda beliau, jangan kemana-mana. Coba kira-kira kita memiliki anak. Pak, misi Pak ya, mau kemana tuh ke sawit-sawit sana? Misalnya. Iyalah, ketika dia pergi sana, dia harus suara ribut-ribut di suatu dekat sawit. Gimana kira-kira? Hah? Kita susul kan begitu. Logikanya kan begitu. Orang yang kita sayangi kan begitu di tempat tersebut. Jangankan begitulah ketika kita dengar istri kita pergi ke pasar, pasar kebakaran. Gimana? Yuh, tadi pergi ke pasar, gimana ini? Selamat tuh nggak kan begitu? Makanya wajar, ya wajar kalau kalau apa namanya Abu Dar ini ingin menyusul Rasulullah SAW. Ini ada apa-apa? Para sahabat orang yang paling dia cintai, ya orang yang paling dia cintai itu Rasulullah Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya anda itu eh, anda itu lebih aku cintai dari segala apapun illa ala nafsi kecuali terhadap diriku artinya kalau aku lebih cinta daripada untuk diriku dibandingkan anda kata Umar bin Khattab kata Rasulullah SAW la ya Umar hatta ahabba ilaika hatta ahabba ilaika min nafsik tidak ya Umar sampai aku lebih engkau cintai dibandingkan dirimu sendiri kata Umar bin Khattab ya sekarang aku lebih cinta kepada anda dibandingkan aku sendiri Demikian para sahabat mencintai Rasulullah SAW. Lebih mereka cintai dibandingkan anak, istri, harta, dan seluruhnya. Rasulullah yang paling mereka cintai. Orang yang seperti ini ketika pergi kemudian ada suara gaduh di tempat mereka dia pergi itu kan membuat kekhawatiran makanya disebutkan fa'aratu an adhaba aku ingin menyusul Rasulullah SAW thumma zakartu qawlahu namun aku teringat dengan ucapan beliau. Apa ucapan beliau? Jangan jangan, kemana-mana. Itu pesan. Ya Abu Zar, apapun yang terjadi, jangan jangan kemana-mana. Nah, demikian. Kemudian tuh karena itu nasihat Rasulullah aku pun tetap di tempat. Kemudian nggak lama kemudian Datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah nggak ada apa-apa, nggak terjadi apa-apa dengan Rasulullah. Padahal tadi dia sudah sangat khawatir. Qultu ya Rasulullah, kata ya Rasulullah, Sami sultan sautan itu ayyakuna urdo ala urdo laka, Tumma kau laka. pakum tuh, Ya Rasulullah, tadi aku dengan suara gaduh datang dari arah engkau Anda pergi. Sampai aku khawatir sekali terhadap dirimu. Begitu. Namun karena aku tadi ingat, karena aku tadi ingat e, jangan kemana-mana ya aku nggak kemana-mana tetap di sini kemudian Pakola Nabi saw Nabi saw bersabda Zaka Jibril atani fa'akhbaroni annahu man mata min ummati la yusyrik billahi syai'a dakhala jannah oh soal ribut itu itu yang datang dari Jibril Uh, begitu. Bukan rampok, bukan apa enggak. Yang datang itu Jibril. Dia datang mau berita bahwasanya barang siapa yang mati dan menyebutkan tidak mensyirikkan aku dengan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk ke dalam surga. Nah, demikian para hafidin. Coba kita lihat bagaimana sikap Abu Dhar. Apakah ketika dia tidak mau menyusul Rasulullah, kita katakan dia sebagai seorang pengecut? Enggak, para hafidin. Ya. Tidak ada seorang pun yang bisa menyimpulkan waktu itu Abu Dhar adalah orang pengecut karena enggak mau menyusul Rasulullah SAW nggak mau membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ya para salafiyin mereka tidak mengusung senjata untuk menghadapi kemungkaran bukan dikarenakan mereka takut para hafidin. Bukan dikarenakan takut. Karena apa? Mereka bergerak ada batasan-batasan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan banyak yang menuduh orang salafi itu mana berani jihad, begitu. Mana berani melawan kemungkaran dengan pedang, Mana berani mereka merubah dengan kekuatan mereka. Coba kami, tuh tempat lokalisasi kami ratakan dengan tanah misalnya. Walaupun akhirnya mereka jadi pukulin orang. Udah. Mereka tuh pengecut. Apa dakwah mereka tauhid aja. Begitu. Nanti masalah toharoh wudhu nggak selesai selesai. Sholat nggak selesai selesai. Nah demikian. Dianggap sebagai seorang yang pengecut. Nah demikian para 19 Sikap kita itu bukan sebagai sikap pengecut. Karena apa? Karena kita dibatasi geraknya oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masalah berani itu mudah. Orang nggak sholat pun kalau diajak jihad tuh mau dipanas-panasin dia. Nggak sholat dia pulang dia ke rumah asal cari-cari pedang itu, cari-cari parang. Oh ngapain? Ini masa ada orang Islam dihina seperti ini? Loh, sholat dulu, nanti lalu sholat. <laughs> Kan begitu. <laughs> Nah demikian para hafidin rahimallahu iyyakum. Kalau masalah untuk di, dikobarkan semangat, untuk berkorban itu bisa-bisa saja, mudah urusannya. Ya. Nah, masalahnya kan kita butuh orang-orang yang berjuang di jalan Allah ini, orang-orang yang takwa. Bukan orang-orang sembarangan para hafidin rahimallahu iyyakum. Makanya Abu Dhar bukan orang pengecut, namun dia berada di atas sunnah Rasulullah SAW. Dia tidak menyusul Rasulullah bukan karena takut, tapi dikarenakan pesan Rasulullah, tabroh hatta arji'. Jangan kemana-mana sampai aku kembali. Dan ternyata yang terjadi itu suatu kemaslahatan. Coba Abu Dzar nyusul, gimana? Hah? Kira-kira apa yang terjadi kalau Abu Dzar nyusul? Kan begitu Rasulullah bisa marah. Ya. Rasulullah bisa marah. Makanya kalau kita mau mengambil Kasih sayang Rasulullah, laksanakan saja apa yang dikatakan. Jangan coba-coba buat-buat yang lain-lain. Begitu. Misalnya kita mau buat salawat. Ya, ucapkan saja salawat yang ada diajarkan Rasulullah. Jangan tambah-tambah salawat-salawat yang lain. Misalnya. Hmm, begitu. Kita mau zikir, ya sudah. Zikir saja sebagaimana yang pernah diatur Rasulullah SAW. Jangan tambah-tambah zikir-zikir yang lain. Hmm, begitu. Jangan pandai-pandaian. Nanti akhirnya Pak Rasulullah malah nggak senang dengan kita. Nah, demikian. Makanya ya laksanakan sajalah apa yang sudah ada para imam rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian para imam rahimanallahu wa iyyakum kita kita masih banyak waktu, jangan tengok-tengok jam, masih banyak waktu. <laughs> waktu kita masih banyak. Hah? Tahu lah bagaimana? Kita kan melihat antum berita. Kemudian para imam rahimanallahu wa iyyakum kita lihat lagi kisah Ibnu Mas'ud. Ya, kisah Ibnu Mas'ud. Di mana kisah ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disebutkan oleh Syekh Albani. Ibnu Mas'ud berkata, Salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'isya al-'isya, kemudian sarafa fa aqada bi yadi Abdullah bin Mas'ud di Abdullah bin Mas'ud hatta kharaja ila Dhabha Makkah fa ajlasahu Nabi sallallahu Alaihi Wasallam salat isya, kemudian dia pergi dan menggandeng tangan Abdullah bin Mas'ud sampai ke tempat yang namanya Babha. Babha ini e, di luar kota Makkah. Ada yang pertama Babha. Babha itu e, tempat ada seperti gurun dia. Kemudian summa khatta alaihi khattan Kemudian Rasulullah membuat garis, buat garis untuk Abdullah bin Mas'ud. Summa qala mengata beliau la tabrohanna khattaka fa innahu sayantahi ilaika rijalun fala tukallimuhum fa innahum la yukallimunat Ya Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud kamu di sini dan jangan sekali-kali lewat garis. Nah, begitu. Rasulullah buat garis, jadi di pesannya ya Ibnu Mas'ud, kamu di sini saja, jangan sekali-kali lewat garis. Karena apa? Karena nanti akan datang orang-orang, mereka uh, kalau datang orang-orang dan jangan ajak bicara mereka, karena mereka juga nggak mengajakmu bicara. Jadi kalau ada yang datang itu, ya sudah diam saja. Diam saja, jangan ajak bicara dan jangan lewat garis. Itulah pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Summa mada Rasulullah SAW haitu aroda. Kemudian beliau pun pergi. nama ana jalisun fi khatti ketika aku duduk di dalam garisku if atani rijalun ka'annau zuttun. Datang orang-orang seperti tir hitam. Begitu. Ini setelah salat Isya. Perhatikan setelah salat Isya, terang itu. Gelap begitu. <laughs> ini malam ceritanya ini para ikhwan Ya. Iya. Jadi datang orang-orang hitam seperti tir. Asy'aruhum ajsamuhum sama rambut dengan badannya. Itulah dia. La ara auratan wala ara kisron. Aku tidak melihat aurat, tidak melihat kulit. Artinya sama semua. Sama saja. Kemudian fayantahuna ilayya la yujawizuna khatti. Mereka pun datang menghadangiku, namun mereka tidak melewati garisku. Nah, begitu. Summa yasduruna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kana fi akhir Kemudian mereka pun pergi menyusul Rasulullah SAW ke tempat Rasulullah SAW pergi. Nah, begitu. Kemudian di akhir malam hatta idza kana min akhir di akhir malam Rasulullah SAW datang. Lakin Rasulullah kerjaani wa ana jalisun. Di akhir malam Rasulullah datang dan aku waktu itu sedang duduk. Fakola dia berkata, "Laqad laqad aroni mundzul Dia melihat Ibnu Mas'ud semenjak tadi malam. Thumma dakhala alayya fi khatti fatawassada bi fatawassada farah pada Kemudian beliau masuk ke dalam garisku dan beliau tidur berbantalkan dengan pahaku. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raqada nafasa nafaqah. Beliau kalau tidur mendengkur. Jadi mendengkur itu satu hal yang biasa, bukan aib ya begitu. Namun jangan kuat-kuat lah kalau bisa. Tidur marah. Hah? Ya detail sedikit nggak ada ya, Namun intinya para hafidin ya, intinya kan di sini ibu Mas'ud dia tetap berada dia dalam dalam garis karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi mereka nasihat, memberi nasihat jangan keluar garis. Nah, kita nggak bisa bayangkan kalau seandainya kita yang menempati posisi ibnu Mas'ud di situ. Misalnya Ustaz Abdul Rashid, eh ini tengah-tengah sawit tengah, jangan lewat garis ya. Nah, begitu. Tiba-tiba datang kucing hitam. <laughs> Ya. Ini satu perka, apa nah masalah yang mengerikan kan begitu. Di tengah malam kalau siang hari masih mendingan. Ah, ya, ini orang ini kan begitu. Malam hitam, malam yang kelam datang orang hitam-hitam, nggak ngomong lagi. Nggak ngomong. Ah, pikiran para hafidin rahimallahu iyyakum. Namun Ibnu Mas'ud tetap berada di berada dalam garisnya. Kemudian sampai Rasulullah SAW datang dan beliau pun tidur dan mendengkur. nama ana qa'idun Rasulullah SAW yatawassadu fakhidhi ketika aku duduk dan Rasulullah tidur dengan berbandalkan dengan pahaku in ana birijalin alaihim thiyabun baydun tiba-tiba datanglah orang-orang yang memakai pakaian putih wallahu a'lamu ma bihim minal jamal wajah mereka hanya Allah yang tahu bagaimana tampannya fantahu fantahu ilayya beliau pun datang e, mendekatiku fajalasa ta'ifun minhum inda ra'si Rasulillah. sallallahu alaihi wasallam wa ta'ifun minhum inda rijlaihi sebagian di dekat kepala Rasulullah dan sebagian lain di dekat kaki Rasulullah. Tumma qalu kemudian mereka berkata bainahum di antara mereka apa kata mereka ma ra'aina 'abdan qattun utiya mithla ma utiya hadan nabi. Aku belum pernah kita belum pernah melihat nabi yang diberikan seperti nabi ini. Apa keistimewaannya? Inna 'ainaihi tanaman wa qalbu yaqdar. Kedua matanya tidur namun hatinya masih terjaga. Nah, begitu keistimewaan Rasulullah. Kan beda dengan kita. Mata kita terjaga, hatinya tidur. <laughs> Menghayal tak kemana-mana. Memang dia melototi Ustaz. <laughs> Tapi mikirnya tak kemana-mana. Kebalikannya. Nah, begitu. Kemudian, Fadarabulahu masalah masalah Sayyid Bani Qasar. Bani Kisron. Kemudian mereka memberikan satu permisalan tentang Nabi ini. Summa ja'ala ma'adabatun pada annas ila ta'amihi wa syarabihi. Faman ajabahu akala min ta'amihi wa syariba min, min syarabihi. Faman lam yujibhu aqabahu awqala qala adzabahu. Summa irtafa'u. Mereka membuat permisalan, misal Nabi itu seperti orang yang memiliki uh, seperti Bani Qasar, artinya memiliki istana, kemudian mengundang orang-orang untuk makan. Begitu jamuan makan, barang siapa yang datang maka mereka makan. Makan dan minum yang disediakan. Yang tidak mau e, memenuhi undangan maka dia akan disiksa. Kira-kira ada yang mau seperti ini? Misalnya saya, saya misalnya bupati lah. Ya, bupati dari Serdang. Pada masyarakat hari Ahad silakan seluruhnya datang. Ngapain? Makan-makan. Yang nggak makan disiksa. Gimana kira-kira? Ada yang mau nggak datang? Hah? Datang semua orang suruh makan-makan, apalagi kalau bagi-bagi jatah, bagi-bagi duit kan begitu. Semua datang. Begitulah permisal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu mengajak kaum muslimin, mengajak umat manusia untuk satu hal yang sangat baik, begitu. Baik untuk diri mereka. Ya makan dan minum kan baik untuk diri mereka. Yang tidak mau malah di, diancam kan begitu. Seharusnya orang yang logikanya masih bagus, dia pasti akan memenuhi undangan seperti ini karena memang sangat dibutuhkan. Nah, demikianlah. Kemudian eh, orang-orang uh, yang pakai baju putih tadi pun pergi naik ke atas, menghilanglah kita katakan. Nah, demikian para imam Intinya masalahnya adalah bagaimana Ibnu Mas'ud tetap teguh berada di bawah garis. Ini bukan sembarang garis. Kalau saya buat garis itu nggak mau saya kira. <laughs> saya yakin Misalnya saya panggil Pak Skemo, ini saya buat garis. Duduk di sini satu jam. Saya kan nggak mau. Ini bukan garis. Ini bukan garis yang digaris Rasulullah Wasallam. Garis yang digaris Rasulullah ini adalah garis bukan sembarang garis. Ini garis sunnah. Nah, demikian. Mereka melampaui pasti akan mencelakai dirinya sendiri. Makanya tadi kalau seandainya Abdullah ibnu Mas'ud melanggar perintah Rasulullah, misalnya begitu datang, oh kita, hitam, lari misalnya, Kan begitu akan berbahaya untuk keselamatan dirinya. Namun karena dia mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti wasiat Rasulullah, maka dia akan tetap aman walaupun seolah-olah bahaya sedang mengancam dirinya. Dia masa aman kenapa? Ini jaminan masalahnya. Jaminan, jaminan garis Rasulullah pasti aman karena Rasulullah katakan aman begitu. Nah, demikian. Padahal logikanya kalau diginikan saja dia bisa kan begitu. Batasnya hanya garis. Kalau garisnya satu kilometer masih mendingan kan begitu nggak bisa sampai. Garis berapa lah? Begitu. Nah demikian. Namun bagaimana sahabat meyakini bahwasanya dengan ya dengan berpegang e, terhadap sunnah Rasulullah, nasihat Rasulullah, maka mereka pasti akan aman dan tentram para hafidin rahimanallahu iyyakum. Waktu kita masih banyak. supaya itu nggak nengok jam dengan tahu. Kemudian para hafidin rahimanallahu iyyakum. Kita lihat juga bagaimana nasihat Umar bin Khattab terhadap salah seorang eh, apa namanya komandan pasukan. Ya, komandan pasukan yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata Umar, Umar bin Khattab yang waktu itu menjawab sebagai khalifah? Kata beliau, kepada Sa'ad bin Abi Waqqas di mana waktu itu dia diutus untuk menaklukkan negara Parsi. Kalau yang tadi kan Romawi, ini Parsi. Apa kata Umar bin Khattab? Nasihatnya, "Amma ba'du fa inni amuruka wa man ma'aka minal ajnadi bi taqwallahi ala kulli hal." Amma ba'du, sesungguhnya aku memerintahkan kamu dan orang-orang yang bersamamu dan pasukan yang bersamamu agar bertakwa kepada Allah dalam segala hal. Fa inna taqwallahi afdalul 'uddah 'alal 'adu. Karena takwa kepada Allah adalah sebaik-baik bekal dalam menghadapi musuh. Wa aqwal makidah fil harbi strategi yang paling hebat dalam pertempuran. Coba. Kalau logikanya kan gimana logikanya begitu? Masa takwa kepada Allah bisa sebagai jadikan sebagai strategi yang hebat dalam menghadapi musuh? Kan nggak logika. Namun para Yahudi masalah di sini nggak nggak pakai logika sudah. Ya, di sini yang paling diharapkan adalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa adalah bekal yang paling hebat dalam menghadapi musuh dan strategi yang paling hebat dalam bertempur. Kemudian, wa amuruka wa ma'aka an takunu ashadda ihtirasan minal ma'asi minkum min aduwikum. Dan aku perintahkan kamu dan pasukanmu hendaklah kalian berhati-hati terhadap kemaksiatan dengan kehati-hatian lebih hebat dibandingkan musuh kalian. Artinya, kalau musuh kalian berbuat maksiat, jangan kalian ikut seperti itu. Kalian harus benar-benar lebih menjauhi kemaksiatan. Fa inna dzunubal jain akhafu alaihim min aduwihim. Sesungguhnya dosa yang dilakukan pasukan itu hendaknya lebih ditakutkan dibandingkan musuh itu sendiri. Nah, demikian. Itu perintah Umar bin Khattab. Dosa yang ada di pasukan itu seharusnya lebih dikhawatirkan, lebih ditakutkan dibandingkan musuh. Fa inna nusral muslimun bimaksiati aduwihim lillah. Karena kaum muslimin itu ditolong, mendapat pertolongan dari Allah dikarenakan kemaksiatan uh, musuh mereka. Walau ladzalika lam takun bihim quwwah. Kalau tidak seperti itu berarti kaum muslimin enggak kuat. Lianna ada dana leisa keada dihim karena jumlah personil kita tidak sama seperti mereka, tidak sebanyak mereka. Wa uddatuna laysat ka uddatihim. Bekal kita juga tidak sehebat, tidak sebanyak bekal mereka. Fa ini tawaina bil ma'siyati kana lahum alaina al-fadl fil quwwah. Kalau seandainya kita sama-sama berbuat maksiat seperti mereka, berarti jelas mereka yang menang. Senjata mereka yang lebih hebat. Personil mereka lebih kuat dan lebih banyak. Kalau samalah posisi kita dalam mendurhakai Allah, berarti mereka pasti menang. Kenapa? Jumlah kita lebih sedikit persiapan kita lebih sedikit, senjata kita lebih lemah. Berarti apa yang bisa diharapkan dalam menghadapi musuh? Nah demikian. Kemudian fa inna lam illam alaihim bi fadlina lam nughlab bi kuatinya. Sesungguhnya kalau kita tidak ditolong dikarenakan keutamaan kita, namun kita tidak akan bisa mengalahkan mereka dikarenakan kekuatan kita tidak ditolong dengan keistimewaan kita, minimal kita tidak mengalahkan, namun kita tidak bisa mengalahkan mereka dengan berdasarkan kekuatan saja. Nah, demikian para imam Tidak bisa. Kita menghadapi orang-orang kafir hanya bermodalkan kekuatan. Karena memang semenjak dahulu dalam sejarah, dia orang kafir itu selalu lebih kuat, memiliki persenjataan lebih hebat. Namun mereka nggak pernah menang. Begitu, nggak pernah menang menghadapi orang-orang Muslim bahkan dalam ke, eh, apa namanya dalam dalam kitab bidaya wa ya disebutkan ketika pasukan kaum muslimin mau menyerang Turki, menaklukkan Turki. Di mana mereka tinggal di dipisah dipisahkan oleh sungai. Apa kata orang Turki? Hati-hati dengan pasukan muslimin. Mengapa? Mereka nyawanya nggak satu. Begitulah. Nyawa mereka nggak satu. Karena mereka lihat ini kok payah matinya begitu. Ya. Kemudian bagaimana taktik mereka? Kuda-kuda itu bisa berenang di atas di atas air, sementara yang yang di seberang memanahi pasukan yang ada musuh yang ada di seberang. Nah akhirnya kalah. Khawatir mereka, takut mereka. Para Fabidin. Sampai mereka kira kaum muslim itu punya nyawa cadangan begitu. Keluar satu, ada saya simpanan satu lagi, masukkan lagi. Isi ulang. <laughs> Dikiranya ada isi ulang nyawa. Tidak ada. Ademikian, ah, demikian. Mengapa demikian? Karena kaum muslimin waktu itu sangat kuat. Kuatnya mereka kenapa? Mereka mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, "Nusir tu birrahmi masirati syahr." Aku diberi pertolongan dengan dimasukkan rasa takut terhadap musuh sebulan sebelum penyerangan. Sebulan perjalanan. Nah demikian. Belum lagi menyerang mereka sudah takut padahal mereka lebih hebat. Kalau sekarang enggak, mereka belum menyerang, kita belum menyerang, mereka yang menyerang. Begitu. Ya kalau kita lihat Amerika ekspansi ke Irak, ke Afgan, kemudian bombardir orang Yahudi di Gaza, itu kenapa bisa seperti itu? Kita nggak ada rencana nyerang, malah mereka yang nyerang. Demikian, nggak takut sama sekali dilecehkan kaum muslimin. Mengapa demikian? Nah, karena mereka jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Jangan diharap mukjizat para sahabat dahulu. Ya, sementara kita nggak berbuat seperti sahabat dengan hanya mengandalkan apa namanya batu dilempar tank Bismillah ya Allah Akbar ya tong gitu aja bunyinya <laughs> bunyinya kelentong ya gitu saja bunyinya jangan dikira apa namanya meledak dengan batu itu para sahabat bisa kenapa itu pertolongan Allah karena ketatan mereka kepada Allah ini pakai jin pakai yang ketat-ketat Bismillah ya Allah Akbar tong <laughs> demikian para hafidin rahimallahu makanya ya bukan mereka yang hebat kita yang lemah karena kita jauh dari Rasulullah SAW, jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Perhatikan. Wa'lamu anna 'alaikum fi siarikum hifdzatan min Allah ya'lamuna ma taf'alun. Ketahuilah bahwasanya dalam perjalanan kalian kalian itu berada di bawah pengawasan Allah. Dia mengetahui apa yang kalian lakukan. pastahyu minhum, malulah kalian. Begitu. Malulah kalian Wala ta'malu bima'asillah wa antum fi sabilillah. Jangan sekali-sekali kalian mendurakai Allah sementara kalian berada di jalan Allah. Wala taqulu inna aduwana syarrun minna fala yusallit alaina wa in asana. Jangan sekali-sekali kalian katakan sesungguhnya musuh kami lebih ba lebih buruk dibandingkan kami sehingga mereka tidak akan mungkin mengalahkan kami. Jangan sekali-sekali eh, berkata seperti itu. Kan sekarang begitu. Oh, mereka orang Kristen. Kita seburu-burunya kita masih tetap Islam begitu. Sehingga anggapannya kita pasti menang, kita pasti ditolong oleh Allah. Belum tentu para Imam Siddiq. kau muncul sullita alaihim man huwa syarrun minhum. Kama sulit ala bani Israel kufarul majus lama amilu maafi Sesungguhnya berapa banyak kaum yang menguas yang dikuasai yang dikuasai oleh kaum yang lebih buruk dibandingkan mereka. Berapa banyak kaum yang dikuasai oleh kaum yang lebih buruk dibandingkan mereka, sebagaimana orang-orang Majusi mampu mengalahkan orang-orang Bani Israel yang waktu itu mereka sudah punya agama. Kenapa? Lama uh, eh, lama amilu ma'asi ketika orang-orang Bani Israel berbuat maksiat. Itulah sebabnya. Akhirnya orang yang lebih buruk, kaum yang lebih buruk mengalahkan mereka. Jadi jangan sampai sekali-sekali ada berpikir kalau mereka kan lebih buruk, kita tetap lebih baik. Bagaimanapun kita masih Islam. Jangan jangan berkata seperti itu. Nah, demikian. Kalau kita lihat orang Yahudi mana lebih buruk dibandingkan orang Muslim yang ada di Gaza? Jelas orang Yahudi, nah, jelas orang Muslim kan bagi orang Yahudi lebih buruk dibandingkan orang Muslim. Ah begitu. Apakah ini bisa jadi modal untuk memenangkan pertempuran? Belum. Karena orang yang buruk bisa mengalahkan yang lebih baik. Jadi bagaimana? Cara satu-satunya kembali kepada sunnah Rasulullah SAW dan diamalkan, diterapkan. Nah, demikian para ikhwatiddin rahimanallahu iyyakum. Demikianlah wasiat Umar bin Khattab. Jadi wasiatnya bukan dikatakan, "Ah, coba kamu periksa pasukanmu. Mana tahu ada tali sepatunya yang masih kurang ketat ataupun sarungnya yang masih kurang apa namanya? yang kurang lengkap atau helmnya yang belum belum di, di apa namanya? dikunci." Enggak. Yang pertama sekali, yang penting adalah ketakuan kepada Allah. Jauhkan kemaksiatan para ikhwatiddin Allah Karena kembali kepada sunnah Rasulullah SAW inilah sebagai kunci kemenangan kaum muslimin. Kemudian yang terakhir, nah, terakhir biasanya nah, semangat lagi. Terakhir kita masih setengah jam. Yang terakhir yang terakhir para ikhwatiddin iyyakum yaitu mengenai hadis Tauban yang nanti akan kita sebutkan bagaimana Syekh uh, Abi Usama Salim bin Inang Hilali menjelaskan masalah ini. Hadis Tauban Maula Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda yushaku antada'a alaikum al-umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha sesungguhnya ya hampir tiba saatnya seluruh umat manusia akan mengurumuni kalian sebagaimana para penyantap menggerubuti makanan Faqala qail seseorang berkata wa min qillatin nahnu yauma idin ya Rasulullah apakah waktu itu kami sedikit Rasulullah apakah waktu itu kami minoritas sedikit kaum muslimin waktu itu Kola kata beliau bal antum yang yaumaidin kathirun bahkan kalian waktu itu banyak nggak sedikit banyak kalian jumlah kalian hebat banyak Walakin nakum gusaun ka isail tetapi kalian itu seperti buih yang ada di atas banjir walayanza'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Allah akan mencabut rasa takut dari uh, dada musuh-musuh kalian. Walayakzifanna Allah fi qulubikum al-wahna. Allah akan me memasukkan ke dalam hati kalian penyakit wahan. Faqala qail, seseorang berkata, "Ya Rasulullah, Paman wahnu, apa yang dikatakan wahan? Qala hubbud dunia wa karahiyatul maut. Yang dikatakan wahan adalah cinta kepada dunia dan takut mati. Para fakidin, rahimanallah wa iyyakum. Kita perhatikan. Syekh Salim bin al menyebutkan beberapa poin tentang masalah ini. Atau kita break dulu? Hah? Saya kira kita break dulu agak 5 menit. Ya, atau juga mulai gelisah. Nanti kita lanjutkan lagi. Aku lupa oleh hal wa astagfirullah li wa warahmatullahi wa muslimin innahu wal ghafur. Mengenai hadis tauban tadi, ya, hadis tauban Syekh Aid Syekh Salim bin Aid Al-Milali menyebutkan dalam kitabnya Al-Jama'at Al-Islamiyah fi dohil kitab wa sunnah bi fahmi salafil ummah. Kata beliau yang menyimpulkan dari hadis yang telah kita bacakan tadi, yang pertama yaitu anna a'da Allahi min jundi iblis a'wari syaitan yarsuduna numuwa ummatil islam wa daulatuha haitsu ra'au anna al-wahna dabba ilaiha wal marad nahara jasmaha wa wasabu 'alaiha wa katamu baqiyata al-baqiyata min anfasiha. Sesungguhnya tentara-tentara iblis dan para pembantu syaitan yang merupakan musuh-musuh Allah terus mengintai perkembangan umat Islam dan negeri mereka. Musuh-musuh itu melihat kelemahan yang menyelimuti umat ini. Apa penyakitnya? Yaitu penyakit wahan tadi sudah menggerogoti mereka. Maka musuh-musuh Islam tersebut langsung menyerbu kaum muslimin. Dan memang cinta terhadap dunia ini merupakan penyakit yang sudah banyak bukan banyak lebih dari mayoritas bukan mayoritas lagi lebih dari mayoritas sudah sudah menggerogoti kaum muslimin nah demikian makanya para ekafidin musuh-musuh itu sudah memahami masalah ini tak ini tanda-tanda kaum muslimin itu sudah lemah itu tanda-tandanya mereka silau dengan dengan harta dan lain-lainnya dengan benda-benda keduniaan bukti bahwasanya Orang-orang muslim senantiasa memperhatikan perkembangan kaum muslimin, ya. Ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Yaitu dari kisah tentang Ka'ab bin Malik di mana dia salah seorang sahabat yang diisolir oleh Rasulullah SAW yang disebutkan dalam surat Taubah tiga orang yang diisolir wa ala salah satil ladina kullifu ya dan seterusnya. Tiga orang di antaranya Ka'ab Malik. Kemudian kata Ka'ab Malik, "Baina ana amsi fi suqil Madinah id nabatiyun min nabati Hisham eh, eh, mimma qadima bi ta'am yabi'uhu bil Madinah yaqul" Ketika aku sedang berjalan di Madinah, tiba-tiba seorang Nabati, Nabati ini pedagang, ya, dari negeri Syam yang datang berniaga ke Madinah dengan membawa makanan sebagai barang dagangannya. Ia berkata, dia berkata, "May alai ala Ka'b bin ala Ka'b bin Malik?" Siapa yang bisa menunjukkan aku ke Ka'ab bin Malik? Waktu itu Ka'ab bin Malik sedang diisolir. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam eh, menyuruh istri Ka'ab bin Malik supaya pindah ke tempat orang tuanya. Begitulah. Tidak diajak bicara oleh kaum muslimin. Demikian ya Kabi Malik waktu itu sangat terasa sekali dia ditahdir oleh kaum muslimin waktu itu. Namun yang mentahdir kaum muslimin, masyarakat setempat, bukan antum satu orang mentahdir masyarakat, gak laku seperti itu. Ya, karena tahdir ini berfungsi untuk e, merubah seseorang dari baik, dari yang buruk ke yang baik. Waktu itu Kabi Malik terasa sempit dunia dia rasa. Mengapa? Karena tidak ada yang mau berteman dengan dirinya. Nah, demikian. Tidak ada. Dalam kondisi seperti ini, seorang pedagang tadi dari negeri Syam datang bertanya, "Siapa eh, kira-kira di mana? Mana yang namanya Kabin Malik?" Dia sudah dengar Kabin Malik sedang dibekot oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Kemudian Fatafiqan nas yusiruna lahu hatta ja'ani pada pada kitaban min malakil ghassan. Min malakil ghassan. Kemudian langsung saja orang-orang tunjuk tuh. Itu yang kafir Malik. Tunjuk. Kemudian dia pun mendatangiku dan langsung memberiku surat langsung dari Raja Ghassan. Nah, dari raja ini surat. Bukan tanggung-tanggung kepada orang yang sedang dibaikot. Kepada orang yang sedang di boykot. Wa kuntu katiban. Aku ada seorang yang bisa menulis dan juga membaca. Faqara'tu dan aku pun membaca. Fa fihi ternyata dalamnya yang isinya amma ba'du fa innahu qad balaghana anna sahaba anna sahibaka qad jafaka. Sungguhnya telah sampai berita kepada kami bahwa temanmu maksudnya Rasulullah telah bersikap uh, dingin terhadap dirimu Artinya tidak mengicuhkan lagi. Walam yaj'alaka walam yaj'alaka Allah bidarin hawanin wala mudi'atin falhik bina nuwasika. Sungguhnya Allah tidak akan menempatkan dirimu di tempat yang hina dan tersia-sia. Oleh karena itu, datang saja kemari. Artinya kami akan memuliakan kamu. Kira-kira gimana? Kalau kita seperti itu, ya di di daerah Tandem Hilir, tak ada yang mau ngomongan kita ya nggak ada yang mau ngomong tiba-tiba apa namanya wali kota kota Medan datang ke surat udah ke Medan saja jadi kamu kami jadikan kamu sebagai wakil gubernur wakil wali kota gimana ah siapa yang nggak nolak ini raja kan begitu orang yang dibekot di tempat di, di tempat dia tinggal datang uh, surat dari raja minta supaya dia datang saja ke sana kami akan muliakan ngapain di situ tidak ada yang mau ngomong, nggak ada yang ngajak bicara, istri pun disuruh pulang ke orang tuanya. Ya udah di sini kan banyak istri kan begitu. ah demikian para kafirin. Tentu dalam kondisi seperti ini orang akan jadi bimbang. ah demikian. Ya. Intinya masalahnya bukan masalah surat. Artinya orang-orang non muslim itu terus mengamati kaum muslimin sampai cerita Ka'ab bin Malik pun sampai kepada mereka itu masalahnya. Ya, itu permasalahannya. Padahal hanya tiga orang kan yang diboikot namun beritanya sampai kepada Malakul Ghostah. Begitulah mereka mengamati kaum muslimin. Itu dulu, bagaimana sekarang dengan teknologi canggih yang bisa disadap dan sadap. Sadap menyadap mereka lah yang tahu. Teknologi komunikasi mereka yang menguasai. Makanya para ekofidin, kalau dengan kekuatan pasti tidak akan menang. Tidak akan menang. Tapi kalau pertolongan Allah itu datang kan bisa saja begitu. Sedang menyadap, sinyal nggak bagus. Itu ya saja. Nah, begitu. Itu Allah punya kuasa para ekofidin. Begitu dia mau lihat dari satelit, tiba-tiba datang awan, bisa saja. Namanya juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan kekuatan pasti tidak akan menang kaum muslimin sekarang. Itu yang pertama para ikhwatiddin. Di, di mana? di mana orang-orang kufar senantiasa mengurubuti dan memperhatikan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, bahwasanya anna umamal anna al kufri tadau ba'daha ba'dha wa tajtami'u lil amiri 'ala islam wa daulatihi wa ahli wa du'atihi. Bahwasanya umat-umat kafir itu mereka saling bantu-membantu. Saling bantu-membantu, bergotong royong, berkumpul, bersepakat untuk untuk meruntuhkan Islam, untuk meruntuhkan daulah Islam dan penduduknya serta para dai-dainya. Nah, demikian para ikhwatiddin. Ya. Kita lihat dari mana hadisnya. Hadis tauban tadi bagaimana disebutkan Yusyaku antada al umam. Hampir saja umat ini apa namanya berkumpul berkumpul dalam rangka apa? Dalam rangka alaikum atas kalian al umam kama tada al kama tada al al asalatu ala qasatiha. Seperti orang ngerubutin makanan yang ada di dalam di, di piring yang besar, di talam. Begitulah mereka saling bantu membantu dalam rangka menghancurkan kaum muslimin. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani kerjasama itu biasa. Ya, itu biasa. Karena apa? Karena yang gitulah manhas mereka. Walaupun di sama mereka, mereka juga nggak cocok. Namun dalam rangka mau merusak Islam, mereka bersatu padu. Nah, demikian. Mana pernah istilahnya ada bentrok antara Yahudi dan Nasrani? Pernah? Nggak ada. Nah, demikian. Namun, yang ada bentrok yaitu dengan kaum muslimin. Ini yang ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, anak diyarul muslimin manba'u khairatin wa barakatin. Bahwasanya negeri-negeri Islam adalah sumber kebaikan dan keberkahan. Nah, demikian. Ya kita lihat negara-negara muslim wilayah yang mereka tempatin itu wilayah yang anu subur. Kalaupun di Timur Tengah tandus namun di bawah ketandusan itu ada iya. ada minyak. Gak ada di Amerika sana. Gak ada di Eropa. Ngapain orang Belanda jauh-jauh ke Indonesia? Hanya ngambil rempah-rempah saja untuk pemanas. Indonesia, subur, tongkat dan batu bisa jadi tanaman. Nah, begitu. Ada mikir sangkin hebatnya, sangkin berkahnya negara Indonesia ini. Sangat subur, tidak didapati di negara-negara yang lain. Makanya mereka selalu ngiler dengan dengan negara-negara Islam. Nah, demikian. Ya seperti itu tadi, makanan makanan yang mau dimakan. Ini kan makanan kalau seandainya makanan basi siapa yang mau makan? Karena dilihat makanan yang lezat itulah maka mereka menggerubutinya, berlomba-lomba menghabisinya. Karena apa? Makanan terlihat sangat lezat. Nah, demikian. Kemudian yang keempat, anna umal kufri akalat khairatul muslimin wasarakat tarwatihim bila mani'in wala munazi'in. Sesungguhnya Orang-orang kafir itu mereka yang menggerogoti hasil-hasil kaum muslimin, hasil-hasil bumi kaum muslimin. Kemudian mereka yang mencuri, mereka yang mencuri tanpa ada yang menghalang, tanpa ada penghalang sedikit pun. Itulah dia. Gak ada yang bisa menghalangi. Kenapa? Kaum muslimin lemah. Mereka dirampas, harta mereka dirampas. Yang mau bilang apa lagi? Gak punya kekuatan. Kekuatan mereka sudah tidak ada baik kekuatan harta, fisik, apalagi masalah berpegang dengan sunnah itu sangat jauh. Akhirnya mereka lemah dunia dan akhirat, hina di hadapan orang, -orang kafir. Nah, demikian. Kemudian yang kelima, bahwasanya anna umal kufri sayyaru dan muslimin junudan mujannadah wa eh, duwailat al mutaqati'ah Sungguhnya orang-orang kafir, umat-umat kafir itu mereka telah membagi-bagi, memecah belah kaum muslimin jadi eh, negara-negara, negara-negara kecil. Sebagaimana yang tercantum dalam hadis Abdullah bin Hawa, Hawalah radhiyallahu anhu kala dia berkata kalau Rasulullah satu janiduna ajnadan dan bisham, wa dan bin iraq wa dan bin yaman. Nanti akan muncul tentara-tentara, tentara di di Syam, sekelompok tentara di Irak, sekelompok tentara di di negeri Yaman. Fakultu aku berkata, yaitu Abdullah bin Hawalah kepada Rasulullah, "Khirli ya Rasulullah, pilihkan kepadaku aku mau ikut tentara yang mana? Yang di Yaman Yamankah, atau di kah? Kala alaikum di Syam. Pilih yang di Syam. Kalau sudah seperti ini kaum muslimin, pilih yang di negeri Syam. Tentara di Syam. Fa'in aba falyalhaq bi bi yamanihi kalau enggak juga, kalau kamu enggak suka, maka silahkan ke pilih yang Yaman. Jadi Sam dulu baru pilih Yaman. Sayangnya Indonesia enggak ada. Enggak ada. Pergi ke Jawa sana enggak ada. Pergi ke Sumatera, Tanjung Hilir enggak ada. Nah, begitu. Enggak ada tentara di sini para Imafidin yang bisa menegakkan Islam. Makanya ini menunjukkan adanya perpecahan-perpecahan yang masing-masing memiliki tentara-tentara dan itu yang melakukan adalah orang-orang kufur. Nah, demikian. Dipecah-pecah negara-negara negara-negara Islam. Apa namanya? Umat Islam menjadi negara-negara. Karena apa? Dengan demikian mereka mudah untuk menjajahnya. Kemudian para hadirin, rahimanallahu wa iyyakum. Yang keenam, Anasir kuatil umat al-islamiyah laisa fi adadiha wa udadiha. Sungguhnya unsur kekuatan umat Islam Bukan di jumlahnya dan bukan perbekalannya. Bal fi akidatiha wa manhajiha, tetapi kekuatannya ada pada akidah mereka dan manhajnya. Lianna ummatul akidah wa hamilatu liwa'il liwa'it tauhid. Karena umat Islam ini adalah umat yang berakidah yang mengibarkan bendera tauhid. Alam tasma' qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibu as-sa'il 'anil 'adad. Tidakkah kalian tahu? Tidakkah kalian dengar ketika Rasulullah mengatakan tentang masalah jumlah? Bertanya tentang jumlah. Ya Rasulullah, kenapa kau sampai kaum muslimin digrogoti seperti dikerubutin seperti orang menggerubuti uh, makanan yang ada di piring, yang ada di talam? Apakah mereka dahulu itu sedikit? Nah, perhatikan pertanyaan sahabat. Ini sangat logika pertanyaannya. Loh, kok bisa begitu ya Rasulullah? Apa mereka dulu itu sedikit minoritas sampai mereka dengan leluasa menggerubuti kaum muslimin? Kata Rasulullah enggak, mereka banyak. Berarti banyak itu bukan faktor yang bisa menjayakan kaum muslimin. Sekarang ini kan saya kira mayoritas di dunia ini, di bumi ini, mayoritas pemeluk agama adalah agama muslim. Tapi kan seperti banjir itu, sana kemari, sana kemari. Dempus angin sana, sana dia. Dempus angin kemari, kemari dia. Nah, demikian. Coba kita lihat kaum muslimin. Jangankan masalah agama, dalam penampilan saja sudah lain-lain. Ya. Mode ya mode yang begini begini dia, mode ke kesana kesana. sana. Walaupun mode tersebut kadang-kadang mode yang nggak layak pakai. Ya, mode-mode yang nggak layak pakai. Rasulullah SAW menyebutkan eh, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law dakhalu hujrat rabbil kalian akan mengikuti sunnah-sunnah tata cara umat-umat sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalaupun mereka masuk ke lubang biawak, kalian ikut masuk ke lubang biawak. Kita yakin yang namanya lubang biawak itu nggak ada yang nggak ada yang lapang, seperti gua besar gitu nggak ada. Yang namanya lubang biawak itu sempit. Namun ketika mereka ikut masuk uh, masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut. Sangkin gandrungnya mengikuti orang-orang kufar. Nggak kafir mereka, namun suka mengikuti orang-orang kafir. Ya seperti sekarang inilah kan begitu. Ya, anak-anak gadis kita pakai baju yang sempit, kadang-kadang nggak nggak cukup kan begitu. Itu kan masuknya dipaksa. Ya kan? Padahal nggak susah. Pakai jin yang sempit, tarik, tarik, tarik, begitu. Untuk paha saja itu, untuk masukkan kaki, telapak kaki, pahanya itu sudah nggak bisa. Sudah apa ya? Itu baru, baru masukkan telapak kaki di pinggangnya, sudah tarik, tarik, tarik, tarik. Susah mereka Namun suka, begitu suka. Itu kaum muslimin semua rata-rata, bukan orang-orang kafir. Orang kafir ya biarkan saja dan wajar mereka gak punya aturan. Kalau kita, kita punya aturan, makanya gandrung menggandrungi yang hal-hal seperti ini walaupun susah, walaupun susah. Nah, demikian. Seperti sekarang sudah mulai tatu-tatu kan begitu? Ya tatu-tatu. Laki-laki yang bertatu. Kalau perempuan bertatu dia dosanya satu. Allah melaknat la'an Allah al-wasimah wal mustaisimah Allah melaknat yang mentato dan yang tukang tato. Tato itu pada dasarnya hiasan untuk kaum wanita, namun tetap dilarang. Sekarang laki-laki yang membuatnya. Gambar begitu eh, eh, bunga-bunga, kadang-kadang gambar ular naga kan begitu. Nah, pertama dia telah menyerupai wanita, yang kedua telah dilaknat Allah. Itu laki-laki. Sampai nggak ada lagi kulitnya, semuanya udah biru, kuning, hijau. Begitu. Itu kaum muslimin rata-rata. Kadang-kadang di pusat, kadang-kadang di leher, kadang-kadang ada di pipi. Kan sayang sekali. Nah demikian. Atau anda pernah lihat orang-orang pangki, anak-anak muda pangki yang pinggir-pinggir jalan itu? Simpang-simpang jalan pakai lahar itu kan? Pernah lihat? Pakai lahar di telinganya. Itu lahar kereta yang depan itu. jadi dibuka tengahnya, taruh ke sini. Apa cantiknya? Cobalah, apa cantiknya? Jelas berat-berat begini. Apa cantiknya? Enggak ada cantiknya. Kan begitu. Namun bangga para Ibadidin. Bangga sekali taruh lahar di sini. Nah, demikian. Terus eh, kerabu tidak ada di sini, sudah di sini. Sudah mirip lembu. Ya, sudah mirip lembu udah. Mereka bangga dengan seperti itu. Sini. Tinggal ngok. Sangat bangga dengan seperti itu tanpa disadari. Ya seperti itu tadi. masuk ke lubang bawa jelas nggak enak kan begitu. Tetap saja mereka lakukan. Ah, demikian para hadirin rahimallahu iyyakum. Jadi ah, kekuatan kaum muslimin ada dalam akidah dan manhaj mereka. Bukan kuantitas, bukan jumlahnya. Oleh karena itu kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan pasukan kaum muslimin pada peperangan Hunain dan setahu ayat 25 Wa yawma Hunain id a'jabatkum kasratukum walam tughni 'ankum syai'a. Yaitu ketika pada peperangan Hunain, waktu itu kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak, namun tidak ada manfaat sedikit pun. Di mana waktu itu kaum muslimin berhasil menghimpun sejumlah uh, bala pasukan banyak sekali. Muncul rasa bangga di kalangan pasukan kaum muslimin. Ah, ini pasti menang ini. Kenapa? Kita ramai masalahnya ramai orang-orang orang-orang kufar sedikit jadi merasa bahwasanya menang itu dikarenakan ramai ternyata apa pada kali peperangan yang pertama kaum muslimin kalah bubar sudah pada penyerangan yang kedua barulah tinggal orang-orang yang terpilih ternyata yang sedikit ini memenangkan perang Hunain yang tadinya ramai itu sebagai sampah saja seperti itulah sampah Musa Isail begitu sampah yang ada bui yang ada di apa namanya yang ada di atas lautan. Yang namanya bui ini kan di atas itu ya sampah-sampah, plastik-plastik, kotoran-kotoran yang tidak berharga. Begitulah kaum muslimin di ibarat Rasulullah di akhir zaman. Tak ada harganya sama sekali. Dibuang orang. Sudahlah sampah, nggak berharga, terombang-ambing. Kemana kuat arus ke sana dia? Begitu. Demikianlah tidak berharganya kaum muslimin hinanya kaum muslimin para ekofidin rahimunallah wa iyyakum ya semoga kita tidak termasuk sampah-sampah tersebut kemudian para ekofidin rahimunallah wa iyyakum yang terakhir yang terakhir ya ini dua dua, dua kali yang terakhir yang terakhir poin dari hadis yang tadi anna umal kufri lan tastati'a istiqsala istiqsala umat Islam malawi jitama'u 'alaiha min akhbariha Bahwasanya orang-orang kafir ini juga yang apa namanya yang membuat kita agak gembira. Mengapa? Oh, umat-umat kafir itu bagaimanapun upaya mereka, bagaimanapun upaya mereka untuk membumi hanguskan, untuk me, me, memberantas kaum muslimin dari keakar akarnya mereka tidak akan mampu tidak akan mampu. Walaupun mereka berkumpul untuk mem membasmi kaum muslimin, mereka tidak akan mampu. Ya, tidak akan mampu. Mengapa? Karena memang sudah menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala. Lan tazala tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'anil haqq. Sungguhnya di kalangan umat aku ini akan ada orang-orang yang tetap menegakkan kebenaran. Zahirina 'anil haqq la tadurruhum la yadurruhum man khazalahum tidak membahayakan mereka apa-apa eh, orang-orang yang menghinakan mereka hatta ya'tiya amrullah sampai datang nanti urusan Allah sampai datang hari kiamat jadi orang tersebut tetap ada para ikhwatiddin rahimallahu ya artinya walaupun posisi kaum muslimin sebagaimana buih yang ada di atas banjir yang tidak berharga seperti kotoran-kotoran yang apa terombang-ambing begitu namun ada di antara mereka yang tetap teguh memegang Islam, yang tetap teguh memegang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mereka inilah akan muncul generasi yang akan menegakkan Islam dan akan kembali menjayakan Islam para fakidin. Rahimullahu iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan diri kita termasuk salah seorang dari mereka-mereka yang menegakkan kebenaran. Dan tentunya para ekafidin untuk menjadi kelompok sini tidak bisa dengan hanya berpangku tangan ya tidak berpangku tangan atau hanya sekedar dengar-dengar tidak bisa caranya dengan dengan menuntut ilmu kemudian mengamalkannya menuntut ilmu dengan cara-cara ya tentunya yang sesuai dengan kondisi kita masing-masing kan begitu ya kalau dia misalnya profesi itu tukang becak masa saya suruh masuk pesantren tentu enggak udah enggak cocok lagi kenapa dia nggak akan bisa dipaksa uh, kamu dia tukang becak begitu masuk uh, hafal soal baqarah ya <laughs> ya soal baqarah wabina saja dah hafal hafal hafal pangkal hilang buntut hafal buntut hilang pangkal begitu tentunya tetap dalam uh, dalam menurut ilmu dengan level dia masing-masing kesanggupan dia dan tetap terus akan akan meningkat dan akan meningkat kalau memang ada kemampuan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma amfu anfusihim sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Artinya ada tekad untuk berubah, ya. Ada tekad untuk berubah. Demikianlah para hafidin kajian kita pada siang hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan kita dan dapat uh, menumbuhkan semangat kita untuk kembali menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya menghidupkan sunnah tersebut dalam negara-negara yang sedang kita pimpin. Ya, negara-negara yang tentu kita pimpin itu rumah tangga kita yang masih lajang tentunya di dalam negara dirinya sendiri. Nah, demikian. Jangan sampai dia meruntuhkan Islam di di negaranya sendiri. Nah, demikian. Aku lupa oleh ada astagfirullah Alaihi Wasallam. oleh muslimin innahu wal Silakan ada yang Alhamdulillah ya, terima kasih kita kepada Pak Malinor yang telah menyampaikan kajian yang menarik sehingga sampai-sampai kita khawatir waktu tadi berjalan terlalu cepat Pak ya tadi maksudnya kan nengok jam kok cepat sekali begitu bukan orang sambil gini gini <laughs> ya ya sambil ya kita harus menunggu cedah ya sebelum kita masuk ke sesi yang berikutnya itu soal jawab uh, di sini saya minta sedikit untuk apa namanya perkenalan tentang apa kita dan keadaan-keadaannya yang pertama sekali Bapak kita lihat bahwa kalau sambil di sini kita ada delapan orang guru ya sembilan orang dosen sebagai